بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Qala rahimahullah ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Sudah kita baca ini. Yang pertama naibul fa'il harus selalu marfu. Kedua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Harus didahului oleh fi'il majhul. Jadi kita sudah mempelajari bentuk perubahan dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Yang ketiga naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bih. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Ini juga sudah dijelaskan. Susunan fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fa'ilnya dihilangkan. Maka maf'ulun bih dikedepankan, dimajukan untuk menggantikan kedudukan fa'il. Yang keempat bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Kalau bahasa ngapaknya mufrad. Sega. Kalau bahasa kita ini mufrad. Gimana, Pak? <coughs> Ramasko ya. Yang jelas penggemar pun banyak juga Ada kemungkinan besar ini bahasa Solo di Banjar negarisasikan Ada sebuah perdebatan di antara ikhwan salafiyin yang ada di Damat. Tapi karena ini masalah perdebatan agak panas, jadi kita sampaikannya pelan. Ini ada perdebatan di sebagian ikhwan salafiyin di Damat. Khilaf asal muasal bahasa Jawa itu dari daerah mana? Hmm. ada yang mengatakan dari Malang, Jawa Timur. Ada yang mengatakan dari Yogyakarta, ada yang mengatakan dari Solo. Pendapat yang paling kuat karena orangnya banyak itu dari bahasa ngapak tuh. Kira-kira yang kuat mana saja? Sekarang bahasa Brebes, Jawa Utara dengan Cilacap Jawa Selatan, Jogja, Solo, apalagi pedalaman tinggi Wonosobo, ya kan? Dengan yang Jawa Timuran. Beda jauh. Tapi asal muasalnya dari mana bahasa Jawa? Jawa ada Jawa Barat, bahasanya sudah beda. Belum Kalau sudah lain, maka fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. mufrad. Nah, bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fiilnya tetap dalam keadaan muf mufrad. Pakai bahasa Arab aja lah. Bukan bahasa Arab, bahasa Arab. Maka fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ini sama dengan ketentuan di dalam pembahasan fa fa'il. Kemudian yang kelima, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Karena kaidahnya yang menggantikan dan yang digantikan tidak boleh disebutkan secara bersamaan. Yang keenam, bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Mesti diberi tanda mu'annas. Yang ketujuh, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada yang membutuhkan dua objek sekaligus. Fi'il di dalam bahasa Arab ada yang membutuhkan dua maf'ulun bih. Kalau seandainya yang pertama menjadi naibul fa'il, maka maf'ul bih kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Bentuknya ada fi'il lalu fa'il kemudian maf'ulun bih pertama yaitu maf'ulun bih kedua Seandainya ada susunan seperti ini, fa'il kita hilangkan. Maka maf'ulun bis pertama maju. Namanya berubah menjadi apa ini? Naibul fa'il. Fi'il Naibul fa'il Makul bih pertama menjadi nasi fa'il. Maka makul bih kedua makul bih kedua menjadi makul bih tanpa pertama dan tanpa kedua. Susunan asalnya kan fi'il fa'il maf'ulun b Tapi karena maf'ul bihnya dua, keterangan maf'ulun b pertama, maf'ulun b kedua. Maf'ulun b pertama turun menjadi naibun. Maf'ulun b kedua turun menjadi maf'ulun b tanpa ada satu atau dua. Karena maf'ulun b di sini satu fi'il fa'il ya, fa'il maf'ulun b Itu yang dimaksud dengan poin nomor tujuh Yang dimaksud di sini adalah poin nomor 7. Kita ambil contoh sekarang. U'tiyal zakiru sauban. Contohnya sekarang. Aqqa Muhammadun al-faqira sauban. Muhammad memberikan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Muhammad memberikan pakaian untuk orang Nabi. Kalau dalam bahasanya, Muhammad memberikan memberi orang fakir buat baju pakaian. Apa fiil kata dia. Ini memerlukan dua objek wujud al fakir dan kalau kita katakan apa Muhammadun al fakir Muhammad memberi orang fakir kurang ada di sini. Memberi apa? Tapi kalau kita hilangkan sakit, contoh yang lain, Muhammad bin Sauban Muhammad memberi pakaian. Untuk siapa? Maka Akta membutuhkan berapa di? Muhammad memberikan pakaian untuk orang bagi. Sekarang Muhammad saya sendiri. Muhammad adalah saya. Saya ini ceritakan untuk saya, ini telah memberi sebuah pakaian untuk orang fakir. Karena ini meninggikan diri kita sendiri. Tidak pengen kita orang kalau saya pernah membunuh. Maka Muhammad saya menjelaskan. Karena saya tidak ingin dikenal orang. Saya ingin menjelaskan bahwa orang kafir itu diberi pakaian tanpa menunjukkan siapa yang memberi pakaian. Maka al zabiro Mempunyai bin pertama Berubah menjadi Nah ini masuk atau berubah i'rabnya? Jadi Taubat berubah atau tetap? Tetap taubat. Fiilnya sekarang berubah atau tidak ya? Berubah. Huruf pertama di sebelum terakhir di alif sebelumnya kasroh tepat alif sebelum kasroh kalau tadinya kasroh yang diubah di fathah kalau seperti ini ada kasus alif sebelumnya kasroh yang jelas alif dan kasroh kan yang mungkin bergabung kemungkinannya ada dua kasroh yang kita ubah menjadi fathah untuk menyelesaikan dengan alif atau alif yang kita ubah menjadi ia ya, guna menyesuaikan ada dua kemungkinan. Di sini oh sini nggak dibaca. Alif sebelumnya kasro. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kasro yang diubah menjadi Kemungkinan kedua alif diubah menjadi kemungkinan pertama yang kita berapa yang kita pilih? Yang kedua, karena kaidahnya sebelum terakhir harus ini kasar nggak bisa ditawar-tawar karena nggak bisa ditawar-tawar maka alif yang harus hanya berubah gaya pak oh yang perlu dicatat bahwa setiap fiil madhi mu'tal akhir setiap fiil madhi mu'tal akhir harus dicatat ini eman-eman ya dicatat Setiap fi'il madhi mu'tal akhir. Apa yang dimaksud mu'tal akhir? Huruf terakhirnya huruf illah. Setiap fi'il madhi mu'tal akhir dalam bentuk majhul dalam bentuk majhul selalu diakhiri huruf ya. Selalu diakhiri huruf ya. Karena peraturan fi'il madhi apa ya kawan? Sebelum terakhir itu dikat. Apapun bentuk fi, uh, huruf illahnya. Kalau sebelumnya kasrah berubah menjadi. Ya. Sekarang. Contoh. Ghaza. Berperang atau memerangi. Ghaza. Ini fi'il ma'lum. Kalau dijadikan majhul menjadi. Ruzi Ya. Roma Rumia Baka Bukit Da'a Du'i Baik, kemudian haba alif dan roma sesuai? Bingung jadi apa? Alif duluan jadi Jadi apa? Rusia. Kalau haba Raza Kemudian contoh yang berikutnya Ta'ata Kedua zan ta'ala ta'ata jadi apa? Tu'u iya. Tu'u iya. Kalau istad'a ustud'a Istud'i iya Pokoknya akhirnya ya. Ibtagha ubtuhi ya. Akhirnya ya. Ubtuhi ya. Naam. Contoh yang berikutnya. Baik. Insala unsulia ya bukan insulin. Kalau insulin kajian di UNS. Ini sekarang di UNS. Insulin ya. Hubungi sosial. Dan seterusnya. Jadi kaidahnya bahwa fi'il maudhi mu'tal akhir kalau dijadikan majhul huruf terakhirnya jadi apa? Ya, ini harus dikuasai. Perubahan eh, perubahan barakallahu fikum fi'il. Taib yang ketujuh tadi poinnya bila mas'ulun bihnya dua atau lebih maka yang pertama menjadi naibul fa'il sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bihi. Contohnya tadi jadi uqtiya al-faqiru tauban. Qala rahimahullahu taala al amzilatu contoh umiral waladu. Mana naibul fa'ilnya? Al-waladu marfu. Apa tandanya? Umiratil bintu. Mana naibul fa'ilnya? Al-bintu. Tanda rafa'nya? umiral waladani mana naibul fa'ilnya al waladani marfu apa tanda rafanya alif musanna umiratil bintani mana naibul fa'ilnya al bintani yu'marul auladu mana naibul fa'il al auladu tu'marul banatu al banatu u'tiyal faqiru sauban al-faqiru ghuribat alaihimuz zillatu az-zillatu sama dengan fa'il naibul fa'il itu tidak selalu jatuh setelah fi'il boleh dipisahkan dengan kalimat lain yu'fan najihu hadiyatan <coughs> di sini fi'il mubarak yu'fa diberi keterangan tambahan fi'il Mubarak mu'tal akhir kalau tadi fi'il madhi. Ini kaidah-kaidah umum yang akan membantu nanti. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Yaitu fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf il Fi'il mudhari mu'tal akhir bila dirubah menjadi majhul bila dirubah menjadi majhul pasti diakhiri alif. Pasti diakhiri a alif. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin di tidak. Pasti diakhiri alif. Mengapa demikian? Karena kaidah majhulnya fi'il mudhari' huruf sebelum terakhir apa harakatnya? Fathah. Sementara huruf illah sebelumnya fathah dirubah menjadi alif. Iya kan? Huruf illah sebelumnya fathah. Dirubah menjadi a, alif. Sekarang yarni menjadi yurma. Yaghzu. Yad'u. Nah, yakti. Yu'ta. Kalau itu tadi apa yu'afi Tak apa? ya apa? menjadi apa yuta'ata istad'a yastad'i yustad'a yustad'a dan seterusnya jadi kalau fi'il madhi majhul mu'tal akhir huruf terakhirnya apa alif Hah? alif fi'il ma'adhi majhul. Tandanya kok tandanya diakhiri dengan huruf apa? Ya. Karena huruf illah sebelumnya kasrah pasti dirubah menjadi ya. Kalau fi'il mubarak majhul mu'tal akhir menjadi a, alif. Jadi alif. Baik. Di situ yu'ta an-najihu hadiyatan. An-najihu sebagai apa ya, kawan? Naibul fa'il. Hadiyatan maf'ulun bih. Jadi orang yang berhasil itu diberi hadiah. Siapa yang memberi? Kepala kelas, kepala sekolah, orang tuanya, temannya, nggak tahu siapa. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Al insanu sebagai apa? Ya. Dha'ifan di sini maf'ulun bih. Kutiba alaikumus siyamu Kutiba membutuhkan naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? asyamu Wala tuqbalu minha syafa'atun. Mana naibul fa'ilnya? Syafa'atun. At-tamrin, latihan yang bahasa Arab. Ij'al ma ya'ti naibul fa'il. Rubahlah jumlah di bawah ini menjadi naibul fa'il, susunan naibul fa'il. Qatafa Muhammad <coughs> Qatafa Muhammadun Az-Zahrata Muhammad yaitu Muhammad Ja'far di sini. Muhammad Ja'far memetik bunga. Hah? Jangan begitu ya Salman. Sabar ya Nah, ini pembicaraan di tingkat asatidah sekarang sedang membahas mulai tahun depan ini santri dikirim ke daerah-daerah. Lebih bahas. Santri siap-siap. Kalau sudah dikirim daerah ya sudah jadi seorang dai beda dengan sikapnya di pondok kan gitu. Di pondok mungkin apa kena tiket kalau di sana Solo nggak kena tiket. Kalau di sini biasanya apa namanya membawa masalah artinya tanya terus kalau sudah dikirim sana tinggal nunggu aja ditanya masyarakat oh Ustaz ini gimana nah sudah disiapkan insya Allah. Ya, paling tidak sebulan, sebulan santri TD kosong dibagi. Salman ke sana, Yahya ke sana, Syekh Ridwan ke sini. Sudah siapkan. Banyak daerah yang sudah meminta. Tahun depan insya Allah. Kullu mahwa'atin fawa Segala sesuatu yang datang itu dekat. Hari kiamat pun dekat. Iqtarabatis sa'atu wa nsyaqqa al-qamar. Jadi dekat sekali, siap-siap saja yang sudah selesai usul salasah sekarang saya Fathul Majid yang siap ngajar usul salasah jadi Muhammad di sini yaitu Ja'far Qatafa Muhammadun az-zahrata Muhammad memetik bunga mana yang kita hilangkan Muhammad Muhammad dihilangkan kasihan Hah? Gitu, Ja'farnya masih. Qatafa Muhammadun az-zahrata, az-zahra Muhammadun kita hilangkan. Setelah itu apa yang harus kita rubah? Fi'ilnya dulu kita rubah tayyib. Menjadi apa? Utifat ada tambahan tak ta'nis. Kenapa ditambahkan tak ta'nis? Karena naik fa'ilnya mu'an mu'annas. Az-Zahra Az-Zahrata berubah menjadi apa? Az-Zahratu. Jadi Qafafa Muhammadun az kalau dirubah dalam susunan naibul fa'il menjadi apa? Utifat Az-Zahratu. Aqqa Aliyun abaka. Kurang. Ali memberi ayahmu apa? Memberi apa? Yang penting jangan bogem mentah. Hah? Siwak juga. Aqqa Aliyun abaka siwakan. Mana yang dihilangkan? Aliyun. al aku ya Ali. Aqfa menjadi apa? Abaka abuka. siwakan, tetap bersiwak. U'tiya abuka siwakan. Amarat Maryam rajulan Maryam menyuruh orang. Mana yang dihilangkan? Maryam. Amarat umirat rajulan berubah menjadi roh rajulun. Ada yang harus dirubah? Ada. Apa? fiilnya. Tak ta'nits dihilangkan. Tak ta'nits dihilangkan. Walaupun fa'ilnya mu'annas karena sudah dihilangkan tidak punya kepentingan apapun fa'il. Yang menjabat sementara adalah roh, rajul. Jadi harus mengikut apa kemauan dan keputusan si rajul. qatulul muslimun al-kafirin. Mana yang dihilangkan pertama? Al-muslimun sebagai fa'il. Yaqtulu berubah menjadi yuqtalu Al-kafirina Al-kafiruna marfu. Yadribu Aliyun al-hirrata. Aliyun menjadi tokoh kita malam hari. Yadribu Aliyun al-hirrata. Ali memukul kucing. Yang dihilangkan pertama Aliyun. Kemudian yang dirubah fi'il menjadi apa? Tubrabu. Karena al-hirra mu'an Al-hirrata berubah menjadi al-hirratu. Tugrabu al-hirratu. Sa'alan Nabi rajulan. Mana yang dihilangkan? An-nabi. Sa'ala rajulan taksirul bintul ina'a. Al-bintu dihilangkan. Taksiru tuksaru. Al-ina'a al-ina'u. Amarani usta Oh ya, yuksaru. Taksiru menjadi yuksaru. Al-ina'a al-ina'u. Amarani ustazun. Ustaz memerintahkan saya. Mana yang dihilangkan? Jangan dihilangkan. Tidak ada pelajaran lagi. Ustazun dihilangkan. Amara umira. Ia mutakallim menjadi saya diperintah umir tu. Semula ya mutakalim situ bomir nasab makulun bih. Dhamir nasab kalau dirubah menjadi bomir rofa menjadi tak. Baik. ya mutakalim, bomir ya mutakalim dalam keadaan mansub. Kalau kita jadikan rofa menjadi apa? Tu. Kalau ka menjadi sa'alaka ayat tak su'iluza. Kalau hum Bomir rofa dan bomir mansub hum sama atau beda antara bomir rofa dan bomir nasab. Bisa dipahami nggak? Anak ulangi. Saya dalam bahasa Indonesia kan kata ganti saya. Dalam bahasa Arab dinamakan wa bomir. Antara bomir rova, bomir yang rova dan bomir yang nasab itu ada letak perbedaannya. Ada juga yang sama. Tapi sekarang letak perbedaan antara bomir saya yang nasab dan bomir saya yang rova. Kalau bomir saya, kata ganti saya, yang rova, itu adalah tu, kasab tu, Tu di situ artinya saya tapi rova sebagai fa'il. Kalau nasab menjadi apa? Ya mutakalim. Borobani dia memukul saya bukan boroba. Nggak bisa borobana tu. Kalau hum sama atau beda antara rofa dan nasab? Sama. Huma sama. Komir rofa loh. Sekarang mereka laki-laki telah duduk apa bahasa Arabnya? Jalasu. Mana dhamir rofanya Wow. Dhamir rofanya wow. Kalau dhamir huma jalasa. Mana dhamir rofanya Alif. Kalau dhamir nasabnya? Huma. Kalau dhamir nasab hum huma hum ha huma hunna ka kuma kum Ki kuma kunna. Iya. Nah, kalau dhamir rafa wau jamaah diurutkan dari atas. Wau jamaah eh alif. Dhamir mustatir. Alif tasniyah wau jamaah dhamir mustatir alif tasniyah nun niswah ta tuma tum si tuma tuna tu nah na su na na suna itu enak baik berarti amalani ustazun berubah menjadi apa umir tu sa'alaka boyfun tamu itu bertanya kepadamu boyfun kita hilangkan sa'ala berubah menjadi apa su'il ka menjadi ta su'il ta warabani rajulun